Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi bisani ila yaumiddin amma ba'd Alhamdulillah Dan intinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita dipertemukan dalam kajian ini. Pembacaan kitab Kitabullah wa Makanatul Adimah yang ditulis oleh al Mukti. مملكة عربية سعودية شيخ عبد العزيز Al Syekh Abdullah Ta'ala. Kemudian beliau mengatakan dalam kisah beliau ini di dunia. Ini pahala di dunia. Pahala yang didapatkan orang-orang yang menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, memahami Al-Quran. Ya, mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Digabungkan bersama orang-orang yang soleh. yang keterajatnya dengan kitab tersebut. Dijadikan dia seorang imam. Ya, memimpin jamaah kaum muslimin dalam sholat. Dan mereka orang-orang yang dibolehkan kita hasad padanya. Ya. Dan mereka orang-orang yang mendapatkan kedudukan, kemuliaan, dan penghormatan. Amma fil akhirah fasawabuhu a'damu in amila bihi. Adapun pahala di dunia ya afwan, adapun pahalanya di akhirat maka sangat besar jika dia beramal dengannya. Ya. Dia membaca, dia menghafal, dia mempelajari, dia beramal dengannya, beramal dengan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Wa akbar. Dan pahala yang sangat besar. Ya, ya. Ketika dia membaca Al-Quran. Memahami dan mentadabur isinya dan mengamalkannya. Maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Ya. Pahala yang sangat agung. An Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu Al-mahiru bil Quran ma safaratin kiramin barara. Walladhi yaqra Quran yatataqqa'u fi wa huwa 'ala saqun la ajran. akhraja Muslim wa akhraja Bukhari bi Nabi sallallahu mengatakan Orang yang pandai membaca Al-Quran. Dia bersama para malaikat. Dan orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan terbantah-bantah. Ya. Terpahat-pahat. Ya. Tidak pasih membacanya. Tersendak-sendak. Dalam keadaan dia susah, sulit. Laut ajaran. Dia tetap membacakan dua pahat. Ya. Ini pahala yang dapatkan orang yang baca Al-Quran. Jadi tidak ada alasan bagi mereka, oh, saya tidak fasih, saya belum pintar, saya belum paham. Ya. Tidak ada alasan bagi dia jika ingin mendapatkan pahala. Bagi orang yang ingin mendapatkan pahala, maka hendaklah dia bersemangat membaca Al-Quran. Ya, walaupun sulit baginya, tetap dia mendapatkan pahala. Tapi yang mereka yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat. Adapun yang sulit membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan semisal ini. Kata beliau, Rasulullah Ta'ala, Wan Abi Umamah, Al-Bahili, Radial anhu. Kala samitu Rasulullah SAW yakul. Dari sahabat Abi Umamah, Al-Bahili, Radial anhu berkata saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Iqra Quran fa inna ya'ti yaumal qiyamah syafi'an di asabi. Kalian baca Al-Quran Kalian membaca Al-Quran Baca Al-Quran Maka sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat Safian di asabi Dalam keadaan memberikan syafaat bagi pembacanya Ya akan diberikan syafaat. Al-Quran akan memberikan syafaat kepada dia. Akhrajahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kemudian beliau melanjutkan, Wasohibul Quran wa mutakattim." Ya, wa dan, Ya. Pembaca Al-Quran dia itu didahulukan. Di awal manazil akhir. Di awal tempat ya akhirat. Apa awal tempat akhirat? Ya pertamanya kita masuki akhirat apa awalnya? Hah? Awal memasuki akhirat apa? Hah? Kuburan. Ya. Awal masuk kuburan. Ya, awal dikubur. Ini dia didahulukan. Ya. Dia didahulukan kedudukannya, tempatnya, Wan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW kana yajma'u baina rajulaini man qatala Uhud fi sawa fi sawbi wahid summa yaqul dahulu Nabi SAW menyatukan dua sahabat ya dua seseorang yang mati ya dalam perang Uhud dalam satu pakaian. Ya, tidak ada lagi pakaian yang bisa menutupi mereka. Ya, maka mereka disatukan. Ya, kemudian Nabi Wasallam bersabda, Ayyukum aksaru al al quran Maka siapa di antara keduanya ini yang paling banyak menghafal Al-Quran? Ya. Faidah asir lau ila ahadihima fattamahu fi ya, lahat. Maka disyaratkan kepada Nabi SAW salah satu dari kedua orang itu. Ya, maka dia pun yang didahulukan masuk ke lihat lahat. Ya. Akraja Bukhari. Ya. Ada riwayat Bukhari. Nabi SAW mendahulukan mereka. Ya. Awal kedudukannya di akhirat. Ya. Subhanallah. Jadi jangan malas menghafal Quran. Membaca Al-Quran. Ya. Disuruh menghafal. Jangan cari alasan. Ya, turun ke bawah terus. Ya. Akhirnya dia tidak menghafal. Ketika disuruh baru diambil Qur'annya, menghafal. Jangan. Ya. Atau nanti ada yang perintahkan, ayo hafal Qur'an. Ya. Tapi segera. Jangan kita menyanyikan kedudukan ini. Kemudian beliau mengatakan, "Wala yazalu sa'ifu Qur'an yatarakka fi manazil jannah ala qadri ma Al Quran. Dan senantiasa membaca Al-Quran. Ya, sahibu Al-Quran diangkat kedudukannya. Dinaikkan terus derajatnya di surga. Ya, sesuai kadar apa yang bersamanya dari Al-Quran. Fa'an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Abi Umama Al-Bahili. Radiyal anhu bahwasanya Nabi SAW berkata. Ya, Nabi SAW bersabda. Yukalu Di sahibul Quran. Dikatakan kepada pembaca Al-Quran. Kepada sahibul Al-Quran. Ikra. Ya. Ikra. Wartakik. Bacalah. Ya. Bacalah dan naiklah. Waraktil kama kunta turaktil dunia. Dan Ya, tarfillah. Sebagaimana engkau mentarsilnya di dunia. Artinya bacalah sebagaimana engkau membacanya di dunia. Ya, hafallah sebagaimana engkau menghafalnya di dunia. Fa inna silataka inda akhiri ayati takra'uha. Maka sesungguhnya kedudukanmu ya ketika akhir ayat yang engkau baca. Akhir ayat engkau membacanya. Ini. Ya. Sejauh mana engkau menghafal Quran, sejauh itu kedudukanmu. Diangkat kedudukanmu di dunia. Ya. Sejauh mana apa Al-Quran engkau. Maka engkau akan disuruh membacanya, disuruh menghafalnya. Ya, sampai akhir yang kau baca. Ya, engkau menghafal empat juz, lima juz, sedemikian. Ya, angkat engkau baca nanti dan Engkau akan diangkat dengan sesuai dengan akhir bacaan itu. Apakah ketika membaca di dunia, ya selesai satu Al-Quran sempurna 30 juz atau engkau menghafal setiap juz, maka itulah ya yang akan mengangkat derajatmu di akhirat nanti. Akhraja Abu Daud wa Tirmizi. Wa qala hadis hasan sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud wa Tirmizi dan berkata Tirmizi hadis hasan sahih. ولا شك أن أن عناية بإفه القرآن من أجل ما تصرف ya ilaihi al-imma al ya dan tidak diragukan bahwasanya perhatian mempedulikan ya memperhatikan dengan membaca Al-Qur'an dalam rangka agar apa yang akhir kepadanya iman ya, yang kita cita-citakan, yang kita akan dapatkan nanti. Akhirnya ini, ya, berapa banyak yang kita baca itulah yang akan menjadi akhir penentuan derajat kita di surga. Dengan banyaknya kita apa, banyak kita baca. Apalagi disertai dengan mentadaburi dan mengamalkan isi kandungannya. Ya. Lima tidak dikabir akhir adil. Dengan apa di dalam itu dari pahala yang sangat besar. Waqad kana wasf hadhihi ummah fi bisa sabiqati bi an anajilihim bi an anajila anajilahum fi suduri. Ya. Dan sungguh dahulu telah disifatkan umat ini di dalam kitab-kitab yang terdahulu bahwasanya ya Injil-injil mereka itu tertanam di dada-dadanya. Ya, tertanam di dada-dada manusia. Wa akada fa inna Allah subhanahu wa akbara di kitabi. Anna hadal kitab maksudun fi suduri rijal. Demikian. Ya, dan demikian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengkabarkan dalam Al-Qur'an, dalam kitabnya bahwasanya ini Al-Qur'an terjaga, tersimpan, terhafal di dalam dada-dada para ulama, dada-dada para penghafal Al-Quran. Terjaga Al-Quran itu. Ya. ya Allah subah, subhana. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa ma kunta tatlu min kablihi min kitabin wala takuttuhu biyaminika idan laktabal muktilun bal huwa ayatun bayinatun fi sururil ladzina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun Allah Subhanahu wa taala berfirman dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Qur'an sesuatu kitab pun dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu andai kata kamu pernah membaca dan menulis benar-benar ragulah orang-orang yang mengingkarimu. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini Bal ayatun bainatun fi suduril ladzina utul ilma. Bahkan Iya, Al-Quran, ayat-ayat yang jelas, yang terdapat di dalam dada-dada orang-orang yang Allah berikan ilmu. Iya, para ulama, para penghafal Al-Quran, mereka menjaga Al-Quran di dada-dada mereka. Wa akbar subhanahu annau fi suduri ulama mafud. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan dalam ayat ini bahwasanya Al-Quran ya di dalam dada-dada para ulama mahfud terjaga, tersimpan Ya, terhafal. apal. Wahada yusaddiqul hadis kursi alladhi fihi. Dan ini dibenarkan dengan hadis kursi yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ba'astuka liyabtalika wa taliyabika wa ansaltu 'alaika kitaban la yakshiruhu ma." Akhrajahu Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, sesungguhnya saya mengutus engkau ya Muhammad agar mengujimu dan menguji denganmu. Dan saya menurunkan kepadamu kitab yang tidak dicuci dengannya air. Ya, air tidak mencucinya. Riwayatkan oleh Muslim. Makna maknanya la yafsilul ma tidak dicuci, air tidak mencucinya Maknanya anal ma la yam la yamhau ya la yahummuhu idza huwa mafrudu fi sudur. Bahasanya air tidak menghapusnya. Ya, la ummu Ya, la yamhu al-ma al-ma la yamhu id um mafrudu fi sudur. Bahasanya air tidak menghapusnya. Ya, Iza, ya, iya. karena Al-Quran terjaga, tersimpan, ya, di dalam dada-dada. Ya tidak bisa terhapus. Ya, tidak ada yang bisa menghapus Al-Quran, tidak ada yang bisa mengubahnya. Karena dia, Allah sudah menjaganya, dan dia tersimpan di dalam dada para ulama, para penghapal Al-Quran, Al-Quran. Waqad sabbahu. Waqad sabbaha Nabi SAW malam yang yahfad syai'an Al Quran fil baiti qaribi. Ya. Dan sungguh Nabi SAW telah menyerupakan orang yang tidak menghafal Al-Quran sedikit pun ya, dari Quran tersebut dengan rumah yang runtuh, rumah yang rusak, dengan rumah yang rubuh. Perumpamaan seperti itu. Orang yang tidak memiliki Al-Quran sedikit pun di dadanya, di lisannya, ya maka dia seperti rumah yang rubuh, yang rusak, ya, yang hancur. Ini kedudukan apa e, perumpamaan, persamaan orang yang tidak ada pada dirinya Al-Qur'an. Ka'an Indo Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu dari sahabat Abdullah bin Abbas An anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innal ladzi laysa fi jawfi syai'un bil al Qur'an kal baiti qarib. Ya. Kal baiti qaribi. Sesungguhnya orang yang tidak ada pada mulutnya sesuatu dari Al-Qur'an. Iya, dia tidak membacanya, dia tidak mempelajarinya, dia tidak menghafalnya. Tidak ada sesuatu pun dari mulutnya dari Al-Qur'an, maka dia seperti rumah yang rubuh. Ya, rumah yang runtuh rumah yang tidak memiliki gunanya. Ya. Tidak melindungi. Tidak bisa ditempati. Ini keduduk apa permisalan seperti itu kedudukan orang yang tidak ada sama sekali Al-Quran pada mulutnya, tidak pernah dia baca, tidak pernah menghafalnya, ya. Akhrajahu Tirmizi wa qala Hasan Sahih. Riwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mengatakan Hadis Hasan Sahih. Ya. Hadis Hasan Sahih. Waqad taqaddama al-hadis dalla ala ikrami amil Quran wa adimil mansilati. dan sungguh telah lalu bersama kami hadis-hadis yang menunjukkan atas mulianya orang yang membaca Al-Quran, orang yang membawa Al-Quran, ya, dengan kedudukan yang sangat tinggi. Ya, pada pertemuan yang lalu. Hadisnya kita sudah bacakan. Wa afal Quran masyru' li muslimin dan membaca Al-Quran ini eh, disyariatkan bagi seorang muslim. Wal qadru wajibu alaihi minhu wa ma yahtaju ilai fi ibadati. Dan uh, ketentuan wajibnya atasnya dari Al-Quran adalah apa yang dia butuhkan kepadanya dari membenarkan ibadahnya. Ya, ini sesuai dengan kewajiban dia apa yang dia butuhkan. Ya, dari Al-Quran itu untuk membenarkan ibadahnya. Agar ibadah yang dilakukan benar sesuai dengan kandungan Al-Quran. Sesuai dengan dalil wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang penting. Ya, ketika kita mempelajari Al-Quran, bagaimana ibadah kita ini benar. Sesuai yang dimaukan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan sesuai yang dimaukan oleh hadis Nabi SAW yang sahih. Ya, ini yang diinginkan. Supaya ibadah kita benar. Ya, Supaya ibadah kita benar. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa amma afdal jami'ul Quran wa fa'imu jami' jami'i ma'ani wa ma'rifatu jami'i sunnah fala yajibu ala kulli ahad." Dan adapun mengapa seluruh Al-Quran dan memahami seluruh maknanya dan mengetahui seluruh sunnah maka tidak wajib atas setiap ya orang. Ya, ini tidak wajib bagi setiap orang. Ya, untuk mereka semuanya manusia itu mengerti Al-Quran. Semua manusia itu memahami Al-Quran. Semua manusia mengetahui ya seluruh sunnah. Lah, ini tidak wajib atas setiap orang. Walakin yajibu ala abdi ayat pada min Al-Quran wa ya'lama ma'ani wa ya'rifa min sunnati ma yahtaju ilaih. Akan tetapi wajib atas seorang hamba untuk dia menghafal dari Al-Qur'an dan mempelajari maknanya dan mengetahui dari sunnah apa yang yahtaju ilaih, apa yang dia butuh ilaih atasnya. Ya, atau, atau yang dia butuh ya kepadanya. Ini ya, ini yang penting. Ayat ketika kita butuh tauhid, kita mempelajari apa yang ayat-ayat dan hadis-hadis yang berhubungan dengan tauhid agar kita kita sakit yang benar. Ya, ketika kita ingin salat, ya maka kita pelajari dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah berkenaan tentang salat agar salat kita di atas ya dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian juga ibadah lainnya. Maka ini yang kita butuhkan. Ya. Ini yang wajib kita butuhkan. Ya, dari Al-Qur'an dan Sunnah selesai ucapkan beliau. Wa in mimma yang bagi inayatan bihi liman arada tilawat ya liman arada tilawat Al-Qur'an wa afadahu umur. Dan innama dari sesung ya dan sesungguhnya mimma dari apa-apa yang bagi yang semestinya ya seharusnya ya seseorang itu memperhatikan. Dengan Al-Quran, bagi orang yang ingin membaca Al-Quran. Jadi ada sesuatu yang penting di sini, yang diperhatikan, yang harus diperhatikan kepada orang atau yang berkeinginan untuk membaca Al-Quran. Ya. Dan bukan hanya itu, mengapalnya. Ya, ada berapa perkara. Ya, di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita ada berapa perkara ya bagi seseorang yang ingin membaca Al-Quran dan menghafalnya untuk dia perhatikan. Ya. Pertama, awaluha, maka yang pertama yang perlu dia perhatikan dan ini adalah asas, inti, ya, fondasi dan semua semua amalan bukan hanya ketika ingin menghafal Quran, ya, dan uh, membacanya. Wujuhu ikhlasi lillahi fil amalil ladzi yuqaddimu alaih. Wajibnya ikhlas. Ya, perhatikan. Wajibnya ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan amalan yang uh, yang akan dia lakukan itu. Ya, yang akan dia lakukan atasnya. Wajibnya dia ikhlas. Ketika dia ingin melakukan amalan tersebut, sebelum dia melakukannya, sebelum dia memulainya, maka hendaklah dia ikhlas. Ikhlaskan Ya. Dan ketika dia melakukannya terus ikhlas, dia jaga keikhlasan tersebut. Ya. Jangan di tengah jalan berubah. Ya. Dan ini bisa menghapuskan amalannya. Berubah dia. Di pertengahan jalan berubah dia. Suaranya langsung ya dimerdukan. Ya, dia baca sedemikian lupa. Kenapa? Ya. Karena ada yang mendengarkan, ada yang menyimak, diperbaiki bacanya bagus sekali. Ya. Berubah niatnya jadi ria, Ya, naudzubillah. Wala yakunu muraduhu bihi afdan minat dunia karibul akhir. Dan janganlah yang diinginkan dari membaca Al-Quran. Ya, perhatikan. Janganlah yang diinginkan dari menghafal Al-Quran. Ya, dan mengapanya Ya, itu sesuatu dari dunia. Ya, dia dia inginkan. Dia inginkan supaya nanti dia jadi imam masjid. Oh nanti dia jadi kori. Oh nanti dia jadi ya jadi syekh, jadi ustaz. Bukan itu. Jangan dia dapat inginkan dari membaca Al-Quran, dari menghafal Al-Quran. Supaya jadi kori, dari pembaca. Ya, lah, dari perkara dunia. Jangan. Karena itu semua ya akan membawa dia kepada sesuatu yang rendah, yang hina. Ya. Jadi pentingnya ikhlas di sini. Tujuan kita apa ketika membaca Al-Quran? Jangan dipandang enteng perkara ini, karena ini adalah asas. Ya, ini usul dari ibadah kita. Ya, bukan hanya ketika membaca Al-Quran dan menghafalnya. Jadi yang diinginkan ketika membaca dan menghafal Al-Quran apa? Hah? Wajib kita ikhlas untuk Allah Subhanahu Wa Taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita memulai menghafal, menghafal membaca Al-Qur'an dan ketika sedang menghafalnya. Ya, kita wajib ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Fa inna Allah taala yaqul, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan ayat ini. Man kana yuridu ayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilaih a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun. Ya. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa 'abitat ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia ya menginginkan dunia dunia begitu banyak Ya, dia inginkan dunia dari amalannya, dari amalan Al-Qur'annya, dari membaca Al-Qur'an. Ya. Maka bukan hanya itu dia inginkan perhiasannya, semua yang ada di dalam dunia ingin dia dapatkan pangkat, kedudukan, jabatan dari dunia tersebut yang dia inginkan, ya. Maka dia akan diberikan. Ya. Dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Dan dia tidak akan dirugikan sedikit pun. Tidak akan dirugikan. Ketika seorang beribadah menginginkan dunia, maka dia akan diberikan apa yang dia inginkan tersebut. Ya, dari amalan tersebut. Dan dia tidak akan dirugikan sedikit pun. Ya, maka kita lihatlah orang-orang ketika dia beribadah, ya bukan karena Allah tapi dunia maka diberikan dia dunia itu ambil ini semua bagianmu sudah ya isi isinya semua diberikan tahu dulu. ya Ulaikal ladzi ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirah. Maka mereka inilah Ya, di akhirat nanti mereka ini tidak ada bagiannya sedikit pun. Merugi mereka. Ya. Mereka tidak akan mendapatkan sedikit pun bagian di akhirat. Illa nar kecuali neraka. Ya, neraka yang mereka dapatkan. Dan apa yang mereka lakukan di dunia, di dunia semua terhapus. Ya. Semua terhapus. Ya, tidak ada sama sekali mereka dapatkan. Apa yang mereka lakukan di dunia, ya Karena sudah diberikan. Ini bagian kalian di dunia. Ya. Dan semua lenyap apa yang telah mereka kerjakan. Lenyap sama sekali. Ketika dia inginkan dunia, ah, di akhirat apa yang mereka kerjakan, tidak ada sama sekali mereka dapatkan. Naudzubillah. Ini bahayanya. Ya, ketika kita tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan tersebut. Maka hendaklah kita wajib ya ketika mengerjakan suatu amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qulu subhanahu dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa man kana yuridu arsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu bil akhirati min nasibin. siapa yang menginginkan ya keuntungan dunia ya dengarkan ini siapa yang menginginkan keuntungan dunia nu'tihi minha kami akan memberikan dari keuntungan tersebut ya wa ma lau fil akhir minan nasib dan tidak ada nanti di akhirat sedikit pun bagiannya ya ketiga ia beramal membaca Al-Qur'an mengapalnya karena menginginkan keuntungan dunia menginginkan bagian daripada dunia, menginginkan duit dari dunia, ya, ya dapat jasa ya, dari mengajar, mengapal, ya, dia inginkan itu, ya supaya diberi uang, supaya dia dikasih uang, supaya dia, ya, dikasihani, maka dia tidak akan mendapatkan bagian sama sekali di akhir, ya, sehingga kami ingatkan untuk diri kami pribadi dan keluarga kami dan para pendengar, ya, para ikhwan sekalian, bahwa pentingnya kita menjaga niat kita. Ya. Pentingnya kita menjaga niat kita agar kita betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita dapatkan nanti kerugian. Ya, kita sudah banyak beramal di dunia tapi ternyata kita tidak mendapatkan bagian sama sekali di akhirat. Naudzubillah. Dan wa yaqulu jalla wa ala dan Allah Subhanahu wa taala ya Allah Jalla wa ala berfirman Man kana yuridu ajilan ajjalna lahu fiha man nasya'u liman yuridu summa ja'alna lahum jahannam yaslaha madmuman madahura dan orang-orang yang ingin segera ya dengarkan ini orang-orang yang ingin segera ya mendapatkan balasan ya terhadap apa yang dia lakukan ya maka uh, kami akan memberikan kami akan mengendaki kepada orang yang kami inginkan ya artinya kami akan mensegerakan kepadanya dengan apa yang kami kendaki terhadap apa yang ya mereka inginkan dari dunia ya dipersegerakan diberikan kepada mereka kepada orang-orang yang ingin segera mendapatkan bagian dari dunia tersebut segera dia diberikan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan kami jadikan dia kami berikan baginya ya jahanam tempat mereka kembali ya mereka akan ke, ke apa terus menerus ya tercela dan tersiksa di dalam neraka jahanam tersebut. Ya. Mereka akan terus menerus tercela dan tersiksa dalam neraka jahanam tersebut. Sehingga ya marilah kita menjaga diri kita. Ya, menjaga niat kita ketika beribadah. Ya, kita menghafal Quran agar betul-betul niatnya karena siapa? ah Karena Allah. Ya. Jangan sampai ada dunia sedikit pun dalam hati kita yang kita inginkan. Ya. Tapi yang kita inginkan adalah akhirat. Kemudian beliau melanjutkan. Atau kita tutup. Ya. Karena waktu sudah masuk. Sudah masuk. Dan insya Allah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena di sini panjang. Jika kita membacanya. Ya. Sehingga pada perkara-perkara ini ketika ingin menghafal Quran dan membaca Quran maka yang pertama kali diingatkan oleh beliau di sini adalah menjaga niat kita eh, agar wajib ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya wajib kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala pada seluruh ibadah kita bukan hanya menghafal Quran ya membaca Al-Quran yang kita wajib ikhlas tapi semua amalan kita hendaklah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ketika memulai amalan tersebut dan ketika berjalan amalan tersebut terus ikhlas sampai selesai. Ya. Jangan sampai kita tengah jalan berubah. Ya, berubah niat kita menjadi riak atau yang lainnya yang kita inginkan dari perkara dunia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita ya dan menjauhkan kita dari uh, dari uh, eh, riak, dari syirik